الحمد لله الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ولا يقطع من راء من واصله ولا يبخس من عامله ولا يسلب من شكره ولا يخذل من نصره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار الأديم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تفرد بالبقاء والقدم وتوحد بإخراج كل موجود من العدم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحمده سبحانه وتعالى على ما ألهم وعلم وأشكره على ما أفضل وأنعم وأعوذ بنور وجهك الكريم من زوال النعم وهجوم النقام وأسأله أن يصلي ويسلم على نبيه الأكرم ورسوله الأفخم وحبيبه الأعظم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه معادل الفضل والكرم وأجعلنا بالعلم والحكم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا معشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جمعة قوم kaum muslimin rahimakumullah Dari atas mimbar ini saya berpesan pada diri saya sendiri khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya dan meneladani akhlaknya dengan demikian kita akan menjadi golongan yang beruntung di dunia hingga di akhirat nanti. Semoga kita semua digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dunia itu adalah suatu yang sangat cepat lenyapnya, cepat perginya, banyak kesibukannya serta banyak kesusahannya dan banyak kehinaannya. Jika ia datang kepada seseorang, maka dia akan menyibukkannya serta akan memfitnahnya. Dan jika dunia itu pergi dari seseorang, maka dia pun akan menyusahkannya serta akan menyedihkannya. Nabi SAW mengumpamakan dunia yang fana ini dengan pepohonan yang dijadikan oleh seorang musafir sebagai tempat bernaung sesaat. Pada hari yang sangat panas, tapi tak lama kemudian dia akan pergi darinya dan meninggalkannya maka alangkah ruginya orang yang rakus terhadapnya serta alangkah bodohnya ia dan alangkah cerdiknya orang yang zuhud dan tidak tamak di dalam di dalamnya dan tidak cinta terhadapnya <clears throat> dan ketahuilah bahwasanya tidak ada kesenangan yang murni bagi seorang mukmin yang berakal dalam dunia ini jika kita dapatkan di dalamnya di dalam dunia ini sebuah kesenangan. Maka pasti diiringi dengan kesusahan atau akan menyebabkan kita lalai kepada Allah dan hari akhirnya. Adapun orang yang bodoh, maka dia akan merasa senang dengan dunia ini. Karena dia tidak tahu kemana arah tujuan untuk apa hidup itu. Untuk apa kita hidup. Oleh karena itu, Nabi SAW pun bersabda, Ad-dunya darun liman la darolah wa malun liman la malalah walaha yajma'u man la aklalah. Yang artinya dunia itu rumah bagi orang yang tidak tidak punya rumah kelak di akhirat. Dan harta bagi orang yang tidak punya harta dan telah mengumpulkannya bagi orang-orang yang tidak mempunyai akal. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW juga bersabda, "Ad-dunya la tasulil mu'min kaifa wa sijnuhu wa bala'uhu." Yang artinya dunia itu tidak akan menyenangkan bagi seorang mukmin. Bagaimana akan menyenangkan jika dunia itu tempat penjarahnya dan tempat balaknya. Dikisahkan oleh dikisahkan bahwasanya Al Imam Ibnu Taqilid sewaktu-waktu melewati pasar Baghdad. Kemudian beliau lewat dengan pakaiannya yang rapi, pakai memakai jubah pakaian seorang ulama kemudian mengendarai kuda dengan uh, santri-santrinya yang berjalan mengikuti Imam Ibnu Dakikilit. Suatu waktu di depannya langsung dicegat oleh seorang Yahudi. Yahudi itu dengan pakaian yang penuh, yang kotor, perepotan dengan minyak, dia kerja di pasar, mencegatnya dan bertanya, "Wahai guru daripada orang-orang Islam, aku ingin bertanya." Maka Imam Ibn Taqiyulid mengatakan, silahkan kamu bertanya." Lalu dia bertanya mengatakan, yang disampaikan nabimu adun yasidunul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Sekarang kata Yahudi antara engkau dan aku Engkau yang berada di dunia dengan nikmat seperti ini, pakaian yang rapi, kaya, dikawal dan lain sebagainya. Tapi yang engkau lihat aku sebagai orang kafir di dunia malah sebaliknya dalam keadaan susah, dalam keadaan seperti ini kotor dan lain sebagainya. Maka Imam Ibnu Dakrul mengatakan, Nabiku tidak akan keliru, wahai Yahudi. Yang disampaikan itu sampaikan beliau adalah benar. Yaitu yang nantinya yang sekarang ini aku dengan pakaian yang baik, rapi, cukup, nikmat. Ini masih aku menderita. Di dunia aku menderita dibanding nanti aku yang nantinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau wahai Yahudi yang sekarang ini kesusahan, berat, tidak nikmat. Itu masih nikmat hidup kamu di dunia. Dibanding nanti kamu berada di nerakanya Allah yang disiksa selama-lamanya. Maka Yahudi itu langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tidak benar jika kita menyangka banyaknya dunia bagi seseorang merupakan sebuah tanda akan kemuliaan orang tersebut. Bahkan diriwayatkan dalam suatu hadis yang artinya sejak Allah menciptakan dunia ini tidak pernah sekalipun Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Karena kalau memang pandangan yang demikian itu benar, maka niscaya yang paling berhak mendapatkan mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, pemimpin para nabi dan rasul, yang karenanya Allah ciptakan alam semesta ini yang dikatakan oleh ulama, laulaka laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflak. Yang artinya, kalaulah bukan karena kamu ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Tapi lihatlah apa yang terjadi pada beliau. Beliau meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan yang tidak pernah sekalipun beliau kenyang dengan roti yang empuk yang terbuat dari gandum selama tiga hari berturut-turut. Padahal kunci kekayaan dunia pernah disodorkan kepada kepadanya, tetapi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan berkata, la bal aju yauman wa asba'u yauman. Fa idza ju'tu da'utullah wa tadarra'tu ilaihi wa idza sabitu hamidullah wa syakartu. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya tidak ya Allah, aku lebih memilih menjadi hamba yang sehari lapar dan sehari kenyang jika aku lapar, aku berdoa kepada kepada Allah, aku berdoa kepadamu dan memohon kepadanya. Dan jika aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah dan memujinya. Hadis hadis riwayat Tirmidzi. Sedangkan pandangan yang benar tentang dunia ini adalah sengaja Allah meluaskan dunianya kepada sebagian orang, bahkan orang kafir lebih kaya daripada kita semuanya. Untuk mengujinya serta mencobanya dan menjadikan dunia itu sebagai fitnah untuknya. Maka barang siapa mengumpulkan harta dunia itu dengan cara yang benar, yang diridhoi oleh Allah, serta digunakan harta tersebut sesuai dengan anjurannya, misalkan untuk zakat, sodako, membantu sesama kaum muslimin, membantu orang yang menuntut ilmu dan lain sebagainya, serta menggunakan harta tersebut sesuai dengan anjurannya, maka dia akan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui yang berkaitan dengan dunia. Yang pertama adalah dunia ini merupakan suatu yang sudah ditetapkan dan ditentukan serta ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita di perut ibu berumur 120 hari atau 4 bulan tepatnya. Allah telah menetapkan rizki, rizki kita, jodoh kita, serta umur kita sehingga buat apa kita risau? Buat apa kita susah? Buat apa kita ragu? Buat apa kita kalau memikirkan tentang rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sesungguhnya yang membuat kita ragu serta khawatir akan rezeki itu atau masa depan kita baik untuk diri kita maupun untuk anak istri kita atau keluarga kita tidak lain dan tidak bukan adalah musuh bebuyutan kita yaitu setan yang mempunyai keinginan menjadikan kita semua temannya kelak di neraka nanti. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasha. Wallahu ya'idukum maufiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim." Yang artinya syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu ampunan dan karunia daripadanya dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha mengetahui. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah harus berusaha dan berupaya untuk mendapatkan rezeki dengan cara dan usaha yang diridhoi oleh Allah. Akan tetapi tetap berkeyakinan bahwasanya jika Allah menetapkan rezeki pada diri kita itu pasti kita akan mendapatkannya sehingga kita tidak tidak men, e, kita akan mensyukurinya dan jika Allah Subhanahu wa taala menentukan kita tidak mendapatkan rezeki pada hari itu maka pasti kita akan bersabar dan ridho sehingga kita mendapatkannya sesuai dengan filsafat, filsafat zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk membaca setelah selesai melaksanakan sholat lima waktu. Anil Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatin wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'ti lima manata wala rad lima qadaita wala yang faudal jaddu min jadd muttafaqun alaih <clears throat> yang artinya ya Allah tidak ada yang dapat mencegah jika engkau ingin memberikan dan tidak ada yang dapat memberikan jika engkau mencegahnya Masyarul muslimin rahimakumullah dan yang kedua serta yang paling penting untuk selalu kita ingat adalah kita semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta yang kita dapatkan. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan? Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Buraidah al Aslami radhiyallahu an, annahu qal, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an ilmihi ma ma dhayya minhu wa an shababihi fi ma ablahu wa an umurihi fi ma abnahu rawahu Ibnu Hibban wa Tirmizi yang artinya seseorang tidak akan melangkahkan kakinya dari tempat dia dihisab kelak pada hari kiamat sehingga dia akan ditanya tentang empat hal tentang umurnya untuk apa dia gunakan tentang jasadnya untuk apa dia punahkan dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan apa untuk apa dia gunakan harta itu serta tentang ilmunya bagaimana dia amalkan dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya kita semua nanti akan ditanya dari mana harta kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan berapa banyak di antara kita yang tidak peduli dari mana datang, datangnya harta kita dari mana makanan kita? Terbuat apa daging-daging yang kita makan? Dicampuri apa daging-daging yang kita makan? Disembelih ataupun tidak? Di antara kita kadang tidak memperdulikannya. Apakah dia dapatkan dari sebab yang halal ataukah sebab yang halal ataukah sebab yang haram atau mungkin subhat orang yang semacam ini masuk dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubalillahu azza wa jal min aina adkhalahu nar. Rawahu Dailami. Yang artinya barang siapa yang tidak peduli dari mana dia makan, maka Allah juga tidak akan peduli dari pintu neraka mana dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar daripada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kewaroannya di mana dia tidak mengkonsumsi makanan kecuali dia bertanya sebelumnya dari mana berasal makanan tersebut baik kepada keluarganya maupun kepada hamba sahayanya yang telah menyiapkan makanan itu namun suatu hari ia merasa kelaparan sehingga tatkala disodorkan makanan oleh hambanya maka dengan lahap Sayyidina Abu Bakar langsung memakannya tanpa bertanya lagi. Dan tatkala beliau selesai mengonsumsi makanan tersebut, maka hamba itu berkata kepada Sina Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau tidak seperti biasanya menanyakan terlebih dahulu asal muasal makanan yang akan engkau makan? Maka dengan spontan dia berkata, oh iya, karena aku tadi sangat lapar sehingga aku lupa menanyakannya. Memangnya dari mana datangnya makanan itu? Maka budak tersebut berkata, aku mendapatkan makanan dari orang kafir Quraisy yang sedang mengadakan undian. Maka spontan setelah mendengarkan penjelasan budaknya itu, Sayyidina Abu Bakar merokok, berusaha, berusaha mengeluarkan uh, makanan dari tenggorokannya supaya ia dapat memuntahkan makanan yang sudah terlanjur dia makan tadi. Tidak cukup sampai di situ, dia menggunakan air untuk membantunya memuntahkan sisa-sisa makanan tersebut sehingga budaknya berkata kepadanya wahai Abu Bakar kenapa engkau repot-repot melakukannya dan menyiksa dirimu dengan memuntahkan makanan yang sudah keluar semua dan tidak tersisa lagi dari perut kamu maka Sayyidina Abu Bakar menjawab demi Allah jika makanan yang haram itu tidak bisa aku memuntahkan kecuali dengan melepaskan nyawaku pasti akan aku lepaskan nyawaku untuk itu Inilah sebuah percontohan dari seorang yang bertakwa dan percontohan dari seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menggampangkan kita mendapatkan harta yang barokah, yang halal, yang banyak melimpah dan penuh dengan keberkahan. Akan tetapi tidak menjerumuskan serta nanti di akhirat Allah menghisap kita dengan hisap atau dengan hitungan yang ringan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ampuni segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dari dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Dari dosa yang berkaitan denganmu ataupun yang berkaitan dengan sesama manusia. Sesama makhlukmu. Dosa dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Ya Allah berikan keyakinan pada kami bahwa rezeki yang ti yang kami tidak akan rezeki kami tidak akan kemana-mana dan tidak akan dimakan orang lain. Karena sebab itulah bersihkanlah rezeki-rezeki kami dari yang haram, dari yang makro dari yang subhat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tetapkanlah hati kami sebagai hamba-hambamu yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Bersihkan hati kami, bersihkan hati-hati kami dari sifat iri dan dengki, dari sifat sombong, dari sifat riya dan ujub sehingga hati-hati kami berhak mendapatkan curahan rahmatmu ya Allah wahai Tuhan kami selamatlah selamatkan kami semua para hadirin dan orang tua kami anak-anak istri kami dari fitnah zaman ini kalau bukan dengan maunahmu serta pertolonganmu kami tidak akan selamat dan pasti akan terjerumus pada fitnah itu ya Allah jadikanlah puncak kebahagiaan yang akan kami peroleh ketika engkau cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha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 آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خوفك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة خصوصا بلادنا إندونيسيا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله عجل وأكبر